Apakah boleh sepasang suami istri pergi ke dokter untuk program anak seperti anak perempuan, anak laki-laki, atau anak kembar? Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah boleh? Boleh tentunya. Boleh. Asal bahan-bahannya halal, nggak ada masalah. Asal bahan-bahannya halal, tidak ada masalah. Gitu kan? Insya Allah tidak ada masalah. Tapi kan pernah saya jelaskan hadis ya. Kalau untuk anak laki-laki, maka dianjurkan si, laki, eh, si perempuan lebih dulu klimaks dalam biologis. Jadi misal bapak ibu mau punya anak, mau hamil nih. Saya sama istri misalnya sepakat mau hamil tiga bulan lagi. Si istri sudah harus tahu prediksi oh masa suburnya dia adalah tanggal sekian. Sebelum atau sudah haid misalnya. Maka memang diprogramin akan hamil pada saat itu. Nah pada saat berhubungan biologis kalau ingin anak laki-laki maka perempuannya lebih dulu klimaks. Dengan retorika masing-masing yang halal. Kemudian kalau mau anak perempuan terbalik, laki-lakinya lebih dulu klimaks, sperma lebih dulu ya tertumpahkan ke rahim baru jadi anak perempuan. Itu hadis sahih. Ya. Karena pernah ada seorang pendeta Yahudi datang mengatakan, ya Hai Muhammad, saya akan tanya kepadamu tiga hal. Kalau kamu jawab, kamu Nabi. Kata Nabi SAW, silahkan. Lalu pertanyaan ketiganya adalah, nanti akan ada bahasan kita itu. Pertanyaan ketiganya adalah, eh, Kata dia, bagaimana caranya seseorang itu memiliki anak laki-laki atau anak perempuan? Lalu kata Nabi SAW, kalau sperma laki-laki mendahului, ya maksudnya klimaksnya laki-laki lebih daripada perempuan, daripada istrinya, maka anaknya perempuan. Tapi kalau perempuannya lebih dulu klimaks, laki-lakinya yang terlambat, maka berarti anaknya laki-laki. Allahu alam. Tapi itu boleh saja program anak kembar itu tidak ada masalah. Asal selama bahan-bahannya halal tuh boleh-boleh saja maksudnya meningkatkan kesuburan